kasih sayangnya kepada kita sekalian dan berbagai bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita semua hingga sampai saat ini walhamdulillah di tempat yang mubarakah ini salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dan berjumpa karenanya. Kita bertemu dan berjumpa karena semata-mata menginginkan untuk meraih keridaannya dan meraih surganya yang dijanjikan kepada kita semua. Oleh karena itu, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin wal muslimat kewajiban kita semua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah dan berbagai bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatan yang tentunya kita semua sadar atau kita tidak sadari kita rasakan atau kita tidak merasakannya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian kata Allah mencoba menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah dan ketahuilah bahwasanya semua itu tidaklah datangnya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Tidak ada satu bentuk kenikmatan pun yang kalian rasakan melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah sehingga dengan perwujudan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut La in syakartum la azidannakum kata Allah Subhanahu wa taala jika kalian mau bersyukur kepadaku maka aku akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tetapi jika kita lupa diri dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala imma baik itu Allah akan mencabut kenikmatan tersebut di dunia ini atau kenikmatan itu terus berlanjut tetapi siksaan Allah menanti diri-diri kita di yaumul qiyamah sebagai bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalau kalian kufur lalai dan lupa diri akan kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut maka ketahuilah siksaanku amatlah pedih kata Allah. <clears throat> Naam. Siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kufur nikmat yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai muslim muslimah Senantiasa kita berlindung kepada Allah dari siksaan Allah yang pedih. Kita berlindung kepada Allah dari menyerupai sifat-sifat al-kafirin. Sifat-sifat kaum kafirin yang mereka lupa diri diri mereka. Lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka siap untuk menanti siksaan Allah yang pedih adapun di dunia mereka meraih kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu tidak lebih sebagai bentuk tipu daya istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah katakan tentang kehidupan kafirin sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami membuat kepada mereka istidraj yaitu diberi dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan-kenikmatan dalam rangka untuk semakin disesatkan dalam rangka untuk semakin dia jauh dari agama Allah dari arah yang mereka tidak ketahui min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin dan kami dan saya kata Allah menunda-nunda memberi tenggang waktu umur yang panjang, diberi kesehatan, kesempatan, waktu luang, kehidupan ini, berbagai bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi terus tenggang waktu tetapi ketahuilah Allah katakan, Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku amatlah kuat. Yakni sebagai bentuk tipu daya. Lalu kemudian mereka akan mendapatkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala yang amat pedih. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena mereka tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin azani Allah wa Oleh karena itu betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kita semua akan kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita akan membalas dengan bentuk syukur dengan bentuk perwujudan ibadah menegakkan berbagai bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nikmatnya nikmat penciptaan langit dan bumi. Penciptaan pendengaran penglihatan. Penciptaan pengaturan alam semesta. Semua itu kenikmatan dari Allah. Tujuannya kata Allah agar kalian mewujudkan ibadah itu hanya kepadaku kata Allah. Naam. Allah perkenalkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kaum musyrikin. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul hayya minal wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun Allah perkenalkan nikmat-nikmatnya kepada kaum musyrikin, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari atas langit dan dari perut bumi? Kenikmatan Allah yang besar, hujan yang berkah dari langit, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari perut bumi. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran, penglihatan. Tidak mungkin kita mampu membeli nikmat tersebut. Tidak mungkin kita mampu menebus nikmat tersebut. Itu baru satu nikmat, pendengaran dan penglihatan. Allah tambahkan, "Wa man yukhrijul hayya minal mayyit" Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan kalian yang asalnya dari kematian. Asalnya kita dari tidak ada, lalu kita dihidupkan oleh Allah seperti saat ini. Kita hidup dengan penuh kenikmatan. Kita bisa melihat berbagai pemandangan di alam di dunia ini. Kita bisa memilih makanan-makanan, minuman, jenis-jenis minuman. Bahkan kita bisa menikah, memilih istri. Naam, yang asalnya kita dari kematian, Allah hidupkan kita. Berarti kehidupan ini adalah salah satu bentuk kenikmatan pula. Naam, juga demikian setelah kehidupan Allah Subhanahu wa taala kembali mematikan. Dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Lihat kenikmatan Allah. Siapa yang mengatur langit bumi ini? benda-benda di bawah langit, matahari, bulan, bintang berjalan dengan teratur sempurna. Yang dengannya kita bisa hidup, menghirup, merasakan cuaca dingin, panas sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Subhanallah. Pergantian malam dan siang Nah, siapa yang mengatur semua itu? Berjalan dengan seimbang. Nah, seimbang. Tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Kenikmatan yang besar. Musyrikin menjawab, semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah mereka tidak memuji Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan perwujudan ibadah mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah katakan kepada mereka musyrikin ini faqul afala tattaqun tidakkah kalian bertakwa kepada Allah nah berarti hendaklah di dalam kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah dengan mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Naam Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ta Allah perintahkan di awal untuk mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah. Ya ayuhan nasu'budu. Wahai manusia beribadalah kepada Allah, Rob kalian. Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah. Allah sebut lagi kenikmatan penciptaan. Naam. Semua apa yang Allah ciptakan ini adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang menjadikan menciptakan bumi ini sebagai hamparan. Kalian hidup tinggal di muka bumi ini. Wassama'a bina'a, langit sebagai atapnya. Coba. Jadi Langit diciptakan oleh Allah sebagai atap. Wassama'a bina'a. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit itu hujan. Hujan yang berkah, yang menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Subhanallah. Kita lihat lagi. Akan berentet berbagai kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalau kita mau merinci. Allah turunkan hujan dari langit menimpa bumi, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jenis-jenis buah-buahan, jenis-jenis pepohonan. Nah, pohon lalu kita menggunakan kita mengolah diolah oleh manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kayu yang kita pakai dengannya untuk membangun rumah-rumah kita subhanallah terus berentet kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya tidak akan mungkin Naam di akhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian menjadikan pada diri Allah tandingan-tandingan, kesyirik, perserikatan-perserikatan, kesyirikan-kesyirikan. Wa ayatun kathirah dan ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Naam. Allah turunkan kitab dari langit. Nah, wahyu itu nikmat yang paling besar. Nah, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanannya hati. Kalau nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi itu untuk makanannya jasad kita. Ya, makanannya jasad kita sehingga jasad kita bisa menjadi kuat kita kuat beribadah kepada Allah tapi yang lebih penting dari semua itu kenikmatan yang lebih besar dari semua itu adalah makanannya hati ini apa itu wahyu minallah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala diutusnya para rasul diturunkannya bersama mereka kitab dari langit Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Az-Zumar Naam Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa Allah perkenalkan nikmatnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq kitab yang hak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Setelah Allah sebutkan kenikmatan ini, Allah katakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Oleh karena itu, sembahlah Allah. Beribadalah kepada Allah dengan semurni-murni ibadah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa Agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala bentuk ibadah kita baik yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita amalkan dengan anggota badan, yang kita yakini dalam hati kita semuanya wajib diwujudkan, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada selainnya. Nah, tidak kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk-bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, lanjut dalam ayat ini Allah katakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesirikan-kesirikan. Lalu mereka memberikan alasan, argumentasi bahwa kami beribadah melalui perantara-perantara tersebut baik itu para wali-wali yang mereka anggap sebagai wali-wali di dalam kuburan kuburnya Mayit-mayit yang sudah meninggal dunia datang berdoa di sisi kuburannya, minta berkah agar doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang telah dikuburkan tersebut, yang telah menjadi mayat-mayat di dalam kuburnya. Karena diyakini sebagai orang-orang soleh. Nah, jangan kata Allah, itu perbuatan syirik. Tapi mereka musyrikin menyatakan, "Wahai Muhammad, kami tidak melakukan ini kecuali dalam rangka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini sudah kufur nikmat. Kufur yang terbesar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat syirik membuat tandingan dalam beribadah kepada Allah dari berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Ini kekufuran yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lawannya kenikmatan, perwujudan kenikmatan yang paling besar di sisi Allah adalah memurnikan tauhid, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi subhanallah betapa sempurna Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayatnya yang mulia dengan memperkenalkan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, Allah perkenalkan berbagai bentuk kenikmatan tersebut. Apa tujuannya? Agar kalian mau menyadari diri. Sehingga dengan itu benar-benar kalian sadar bahwa kalian ini sebagai hamba Allah yang lemah tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang pantas untuk kalian sombong. Nah, kalian tidak punya sesuatu yang kalian miliki. Semua milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin min Allah. Maka, kalau demikian halnya, engkau telah mengenali dirimu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang sumbernya dari Allah tadi, engkau kenali dirimu bahwa engkau orang yang lemah, rendah, hina. Berarti engkau wajib memurnikan ibadah itu kepada Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha sempurna, yang maha agung, maha segala-galanya. Sempurnakan kemurnian ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan coba-coba melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Kesyirikan. Subhanallah. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul semuanya para nabi dan rasul mulai dari Nabi Nuh alaihi salam mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyah pendidikan yang diwujudkan oleh para nabi dan rasul tersebut tahqiqut tauhid perwujudan tauhid agar semua manusia makhluk ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu visi dan misi yang diemban oleh para nabi dan rasul. Demikian pula kitab-kitab yang mereka bawa dari langit yang Allah amanahkan, yang Allah turunkan pada mereka. Semuanya dengan satu tujuan inti adalah agar seluruh manusia ini mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Naam. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam membawa Islam 13 tahun di Mekah dengan tujuan ini. Dengan tarbiyah ini. Naam. Karena ini yang menjadi inti. Segala bentuk ketaatan diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk amalan-amalan soleh intinya adalah tauhid. Nah, intinya adalah tauhid. Makanya Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah belum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, belum ada. Nah, seluruh para ambiya war rusul diutus dengan satu tujuan ini. Agar bagaimana seluruh manusia terdidik di atas tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, kita mulai kepada diri kita kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada negara wilayah kita. Nah, ini intinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa perkesyirikan itu penyelewengan kemurnian ibadah itu terjadi di kaumnya Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh sebelum diutusnya Nabi Nuh semuanya di atas kemurnian ibadah, di atas tauhid. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah pada ayat kurang lebih 213 Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Nabi nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq." Dulu manusia di atas umat yang satu. Tidak ada perpecahan, tidak ada. Nah, tempuh dengan dua metode ini mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq lalu Allah menurunkan Alkitab nabi rasul yang diutus oleh Allah tersebut dengan hak agar mereka menghukumi dari segala bentuk perselisihan nah sahabat Ibnu Abbas sebagaimana dalam Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ayat ini Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh, asyaratu kurun, 10 abad lamanya. 10 abad lamanya. Kulluhum ala ummatin wahidah. Semua mereka di atas satu umat, yaitu di atas tauhidullah, ifradullah bil ibadah. Di atas kemurnian tauhid, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sepuluh abad. Nah, berapa tahun itu sepuluh abad? Hah? Seribu? Seribu tahun. Satu abad, seratus tahun. Kali sepuluh berarti eh, seribu tahun. Coba. Semua di atas tauhid. Lalu kemudian terjadi kesyirikan Nabi Nuh. Dalam rangka mengenang jasa-jasanya. Oh ini orang yang baik. Dan perhatikan ya, ini pentingnya terbiah. dalam keluarga kita. Nah, Ini terbiah Islam yang sangat penting dan merupakan inti kebahagiaan dalam setiap keluarga, apalagi dalam masyarakat, dalam negara. Tidak mungkin terwujudkan kalau bukan dengan satu tujuan ini. Nah, Awal mulanya kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dibuatkan lukisannya, gambarnya, lalu disimpan di tempat pertemuan-pertemuan mereka, di majelis-majelis mereka untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, meninggal generasi ini datang generasi kedua. Ya. Generasi kedua ini bukan lagi sekedar mengenang jasanya, fotonya dibuatkan patungnya. Ya mulai. Pertama lukisan, nanti dibuatkan patungnya. Bukan langsung beribadah kepada itu, kepada Allah, tapi melalui perantara ini tadi. Melalui perantara orang-orang soleh ini tadi, patungnya. Ya, lukisan atau patungnya. Meninggal generasi ini, datang generasi berikutnya, bukan lagi beribadah, kepada Allah melalui patung ini, tapi beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Tambah lagi, terjadilah kesyirikan itu. Dengan kesyirikan ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai ulul azmi rasul yang pertama. Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau berdakwah untuk mewujudkan tauhid, kemurnian ibadah dan memberantas bentuk-bentuk kesyirikan yang telah terjadi di tengah kaumnya. Nah, ini tujuannya Nabi Nuh diutus. Allah kekalkan di dalam Al-Qur'an. Inna arsalna Nuhan Inna arsalna apa? Naam, inna arsalna ilaika Nuh Siapa yang bisa baca ayatnya? Nah, inna arsalna. Siapa yang hafal? Hah? Surah Nuh. Siapa yang sudah hafal? Ingatkan ustadznya. Lupa. Nah. Nah, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir kaum min apa? min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Nah, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab Allah yang pedih. Ani'buduhu wattaquhu wa'ti'un. Agar kaumnya tersebut memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bertakwa hanya kepada Allah. Taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini tujuan Nabi Nuh alaihissalam diutus. Naam, tetapi ngeyel kaumnya Nabi Nuh. Mereka menyatakan la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uka wa nasra. Jangan kalian biarkan lima gambar patung orang-orang soleh ini. Jangan biarkan Nabi Nuh Usir dia. Coba, jangan tinggalkan, terus ibadahi. Subhanallah, terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Awalnya adalah di zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, diutuslah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tujuannya sama, untuk memberantas kesyirikan. Diutus Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuannya sama, untuk memberantas kesyirikan. Diutus Nabi Yakub alaihissalam, tujuannya sama, untuk memberantas kesyirikan. Dan keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa, diutus semuanya untuk satu tujuan ini. Subhanallah. Allah sebutkan semua di dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam, "Id qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, "Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat bagaimana terbiahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Pendidikan terhadap dirinya, terhadap anak keturunannya, terhadap keluarganya. Allah jelaskan di dalam ayat ini. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Id qala lahu rabbu aslim." Berislamlah engkau. Berserah dirilah engkau. Apa maknanya Islam? Di sini Islam itu ada dua. Ada Islam umum, ada Islam yang khusus. Islam umum, semua para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, semua di atas Islam, yaitu di atas Tauhid. Di atas Tauhid. Nah, Istislamu lahu bit Tauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'a, wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Islam artinya Islam bermana umum yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan para seluruh nabi yaitu Islam bermakna istislamu lahu bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepada Allah dalam ketaatan. Wal khulusu minasyirki wa dan membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini maknanya Islam yang bermakna Islam umum. Adapun Islam yang kedua, Islam khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim yang menyempurnakan dan menghapus seluruh agama dan kitab-kitab sebelumnya. Ini Islam bermana Islam yang khusus. Nah sekarang kita lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala lahu rabbu aslim. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim. Berislamlah engkau. Dengan makna tauhid tadi. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala aslam li rabbil alamin. Aku telah berislam kepada Rabbku pencipta alam semesta. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi." Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga mewasiatkan dengan wasiat tersebut dengan Islam terhadap anak-anak keturunannya. Wa Yaqubu dan juga Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anak keturunannya. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub kepada anak-anak keturunannya, kepada keluarganya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama kepada kalian. Allah telah memilih agama terhadap kalian, untuk kalian. Maka jangan kalian mati melainkan di atas Islam melainkan dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa antum muslimun. Naam, subhanallah. Demikian pula Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa, Nabi Musa memberantas kesyirikan dari kaum Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai ibnullah. Anaknya Allah. Ini syirik. Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai anaknya Allah. Juga syirik besar. Semuanya Allah utus untuk mengingkari dan memberantas keyakinan mereka tersebut dari kaum Yahudi, dari kaum Nasara, Nasrani. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Isa alaihi salam Wahai Nabi Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi bihaqqin. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada kaummu, jadikan diriku dan ibuku sebagai dua sesembahan sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, coba kita perhatikan keyakinannya kaum Nasrani. Agama Nasrani meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Allah bantah di dalam ayat ini. Dan Nabi Isa mengingkari keyakinan mereka tersebut. Apa jawabannya Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada hak bagi saya untuk menyatakan sesuatu yang bukan hak saya. Yaitu menyatakan diri saya sebagai anaknya Allah atau saya sebagai sesembahan sebagai Tuhan selain Engkau ya Allah, tidak ada hak bagi saya. Itu jawaban Nabi Isa alaihissalam. Naam. Yang kaum Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa ini disalib, dibunuh dengan dalam keadaan tersalib, lalu kemudian dijadikan sebagai tebusan dosa oleh mereka, ya, kaum Nasrani, nah dibuatlah salibnya tersebut di rumah-rumah mereka dipasang. Nah, ya sebagai keyakinan bahwa itu akan menebus dosa. Nah, ya sebagai penebus dosa dengan keyakinan bahwa itu titisannya Allah. Nabi Isa adalah titisannya Allah. Syirik syirkun akbar. Nah, maka Allah pun mengingkari mereka. Mengingkari kaum Nasara dengan pengakuan mereka bahwa menyalib membunuh Nabi Isa lalu disalib. Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa salabuhu wa ma qataluhu." Walakin Nah, mereka tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lelaki yang lain. Nah, jadi semua nabi diutus oleh Allah dengan membawa satu tujuan ini. Tujuan tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita dalam mendakwai musyrikin yang melakukan berbagai jenis-jenis kesyirikan. Ada yang menyembah beribadah melalui para malaikat, melalui para nabi, melalui matahari, bulan, bintang, melalui kuburan-kuburan orang-orang soleh, melalui jimat-jimat, benda-benda yang dipasang di tubuhnya, dikalungkan di tangannya atau di kakinya atau di pinggangnya. Nah, ditulisi dengan ayat-ayat Berbagai bentuk kesyirikan. Melalui sihir-sihir, jin-jin. Semua itu kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan semua diberantas oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Selama kurang lebih 13 tahun. Ditambah dengan 10 tahun di Madinah. Berarti 23 tahun. Nah, semua untuk memberantas kesyirikan. Naam. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam, hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah." Perangi terus mereka wahai Muhammad sampai agama ini bersih, murni, suci benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan tadi. Naam. Itu Allah perintahkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti perintah Allah tersebut dalam sabda beliau pun menyatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mungkin semua kita menghafalkannya. Apa? Sabda Rasulullah, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu" dalam riwayat lain hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia kata Allah, kata Rasulullah. Sampai mereka mau mengucapkan, sampai mereka mau mempersaksikan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalimat la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang wajib untuk kita ikuti. Untuk kita tegakkan seluruh sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita menyelisihinya sedikit pun. Ini ikrar, persaksian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia kecuali mereka mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lalu setelah itu menegakkan salat menunaikan zakat ditambah dengan rukun-rukun yang empat rukun yang lainnya. Naam. Inilah dinul Islam yang bermakna khusus. Agama Islam yang bermakna khusus yaitu rukun-rukun Islam ditambah dengan rukun-rukun iman. Asya. Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam di atas lima rukun. Lima pondasi kata Rasulullah. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu menegakkan solat yang kedua. Menunaikan zakat yang ketiga. Berpuasa di bulan Ramadan yang keempat. Berhaji yang kelima. Bagi yang mampu menunaikannya. Itulah Islam. Nah, ini yang kita wujudkan kita didik umat dengan terbiah Islam tersebut. Islam yang umum, bermakna umum, dan terlebih-lebih Islam yang bermakna khusus. Naam. Dengan ini insya Allah akan terwujudkan biah komunitas masyarakat yang kawiyah, yang memiliki kekuatan, yang tarabut yang memiliki kekuatan keterikatan satu dengan yang lainnya. Naam, sehingga tercipta kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam kenegaraan. Selain daripada ini tidak akan mungkin, jangan mengharapkan, jangan bermimpi. Nah, karena itu janji Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Naam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannakum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a kita lihat dalam surah An-Nur Allah menjanjikan atas kalian kenegaraan khilafah Coba, negara Islam. Untuk siapa janji tersebut? Terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dengan perwujudan tauhid yang kita jelaskan tadi. Beramal soleh dengan amalan-amalan ketaatan. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan itu Allah akan membentuk negara kalian, negara yang tenteram, aman, damai di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah wujudkan hal itu pada orang-orang sebelum kalian. Nah, Allah wujudkan keamanan, Allah gantikan rasa takut dengan keamanan. Apa sebabnya? Semua itu karena Allah semakin tekankan di akhir ayat wa layu siriku nabi saya Karena mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Nah, inilah yang wajib bagi kita semua untuk menanamkan pada keluarga kita. Naam, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad." la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai ummatul Islam, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian. Nah, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api nerakanya Allah yang bahkan satu kali lipat saja cukup untuk membinasakan dan menghancurkan seluruh manusia. Satu. Satu kali lipat saja. Seimbang dengan panasnya api di dunia itu cukup untuk menghanguskan dan membinasakan seluruh manusia orang yang dimasukkan ke dalamnya. Apalagi dengan 70 kali lipat. La haula wala quwata illa billah. Maka takutlah kalian dari neraka Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu yang padanya ada malaikat-malaikat Allah yang bengis. Syidad. Malaikat-malaikat Allah yang bengis. Yang tidak akan mungkin menaruh rasa kasihan kepada orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang mereka, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan melakukan apa yang diperintahkannya. Maka hendaklah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Pertama dengan kita mewujudkan terbiah tauhid, tauhidullah, ifradullah bil ibadah. Naam, jelaskan didik anak-anak kita dengan pendidikan yang mulia ini Naam. Lalu setelah itu kita perintahkan untuk menegakkan sholat. Naam. Ajari anak-anak kita, generasi kita untuk menegakkan sholat. Setelah mereka mengenal Allah dengan tauhid, perintahkan menegakkan sholat. Lima kali sehari semalam. Pada umur tujuh tahun kata Rasulullah perintahkan. Pada umur sepuluh tahun belum mau pukul dia. Dengan pukulan yang gairu mubarreh Pukulan yang tidak memberi bekas, mengeluarkan darah. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyar kata Rasulullah. Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat di umur tujuh tahun dan pukullah di umur sepuluh tahun. Lalu setelah itu perkenalkan kepada mereka tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, jika mampu melaksanakannya. Lalu setelah itu perkenalkan kepada mereka rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabinya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Didik. Naam. Ta'awun antara suami istri. Naam. Saling kerjasama saling ta'awun, saling menasehati. Naam, lalu akan terbentuk kekuatan dengan adanya tanasuh, saling menguatkan tarobut antara suami istri, terjadi kekuatan pada mereka di mata anak-anak mereka untuk melangsungkan terbiah tersebut. Naam. Kalau semua ini diwujudkan oleh keluarga kaum muslimin, maka pasti akan terbentuk komunitas Islam, akan terbentuk wilayah Islamiyah, negara Islamiyah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian cabang-cabang amal yang lainnya. Naam, muamalah antara suami istri. Naam, untuk saling tanasu alal birri wa taqwa. Suami selalu memberikan nasihat kepada istri, kepada wanita. Karena wanita istri itu lemah. Lemah akal dan agamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wanita itu lemah akal dan agamanya sehingga mereka menjadi calon penduduk neraka yang terbanyak daripada kaum lelaki. Diingatkan. Demikian pula istri mengingatkan kepada suaminya ketika suaminya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dinasehati Naam. Sehingga terbentuk tanasu alal birri wat taqwa. Naam, yang merupakan pondasi Islam yaitu saling menasehati di atas kebaikan dan takwa. Naam, saling menasehati karena Allah, karena Rasulnya, karena kitabnya, karena kaum muslimin wal muslimat, karena pemimpin-pemimpinnya, dan seterusnya. Inilah Islam. Demikian ikhwani fidina azzakumullah. Maka dengan itu insyaallah taala kita berbesar hati, berlapang dada. Nah, sekalipun apa yang kita lihat di tengah masyarakat kita, kerusakan akidah, kebobrokan akidah, kerusakan akhlak, muamalah. Kalau kita memulai dari diri-diri kita dengan tarbiyah yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah dengan berbesar hati kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkahnya, akan mewujudkan komunitas yang islami. Nah, mulai dari komunitas kita-kita beberapa keluarga di kalangan ahlus sunnah wal jamaah Lalu kemudian melebar, melebar, meluas, meluas. Nah, masyarakat yang di sekitar situ akan tercium dengan dakwah ini. Nah, lalu mereka akan mencoba untuk mendengarkan. Nah, mencoba untuk mengikuti majelis-majelis mereka. Dakwah-dakwah mereka Nah, dengan itu terus Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berkah penerimaan manusia terhadap dakwah yang mulia ini. Naam, akan terbentuk kekuatan yang semakin besar semakin besar sampai kepada terbentuknya kehidupan yang islamiyah. Naam, wilayah islamiyah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bisawab. Kita cukupkan dengan nasihat yang singkat ini atau mungkin uh, terlalu panjang maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan pada antum sekalian kita akhiri dengan kafarah majelis jika ada kebenaran maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.